السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات Segala puji bagi Allah Jalla Jalaluh yang karena nikmatnya kebaikan-kebaikan menjadi sempurna. Yang karena rahmatnya niat-niat baik hamba dapat terlaksana. Terkadang kita berpikir bahwa nikmat yang Allah berikan itu hanya berupa uang, harta, mobil, gadget, sehingga banyak di antara kita yang jarang bersyukur kepada Allah. Karena dia mengira dia belum mendapatkan nikmat dia belum mendapatkan rizki dari Allah. Ini yang anak-anak SMA nih. Antum mau dikasih HP harganya 15 juta. Mau nggak? Bener? Insya Allah. Tapi diganti satu jari antum. Mau? Gak mau sholat istikharah dulu antum kan? Nggak bakal tuh orang mau tuh. HP 15 juta diganti satu jari anak. Wallahi gak mau Sumpah dia. Oke. Antum tahu mobil Alphard? Oh, berapa juta tuh harganya? Satu miliar. 1,2. Gimana kalau kaki antum diganti Alphard? Kan buat jalan tuh. Mau anak-anak SMA nih? Ganti mobil Alphard. Masya Allah. Mikir Ustaz. Nggak bakal mikir antum. Tapi kenapa kita tidak mensyukuri nikmat tangan kita yang bisa bergerak? Kaki kita yang kita gunakan untuk berjalan. Lebih dari itu hati yang Allah berikan kepada kita. Sehingga kita masih bisa bermunajat kepada sang pencipta. Kita bisa datang nih ke rumah Allah. Nikmat. Para jamaah. Tapi manusia memang matre. Dia menghargai semua itu dengan dunia. Tidak sah solat seorang hamba tanpa berucap Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Antum nggak baca itu solat nggak sah solat antum. Karena memang kita ini bisa hidup, bisa sholat, bisa ruku, bisa berbuat segala amal kebajikan. Itu karena sang pencipta Allah Jalla Jalaluh. Maka tidak pantas kita memulai ucapan kita kecuali pujian untuk sang pencipta. Allahumma salli wa sallim. Wazid wa barik wa an'im. Ala habibikal mustafa. ونبيك المجتبى نبينا وسيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين يا الله يا رحمن يا رحيم Semoga salawatmu, semoga salammu, semoga berkah dan nikmatmu senantiasa kau curahkan untuk hamba kekasihmu. Untuk baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk manusia termulia yang pernah Allah ciptakan di muka bumi ini. Untuk manusia terbaik yang pernah menginjakkan kakinya berjalan di muka bumi ini. Untuk manusia yang paling cinta kepada umatnya. Yang paling sayang kepada umatnya. Untuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita tidak pernah melihat beliau. Tapi pernahkah kita merindukan beliau? Siapa yang rindu sama beliau anak kasih hadiah. Betul rindu. Berapa kali minta ketemu Nabi dalam sehari berdoa? Tiap hari anak tanya. Doanya gimana mau dengar doanya? Ya Allah mudah-mudahan aku ketemu Nabimu. Begitu, Masya Allah anak kasih hadiah. Fadal. Barakallahu fikum. Betul, kadang kala kita ini bohong. Aku cinta kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa buktinya? Nama Muhammad disebutkan. Mana solawatnya? Ada. Bengong lihat. Hmm, bagus. Bagus doang. Al-bakhil. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, orang yang pelit, orang yang bakhil, alladzi dzukirtu indah falam yusalli alayya. Mereka adalah orang yang disebut namaku di sisinya, tapi dia nggak bersolawat kepadaku. Allahumma salli wa sallim alaih. Ma'asyiral muslimin, rahimakumullah. Kenapa kita bersolawat kepada Rasulullah? Emangnya Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam butuh sama salawat antum? Butuh sama salawat kita nih? Enggak. Allah Jalla Jalaluh. Allah yang menciptakan langit tujuh lapis. Allah yang mewarnai ikan-ikan di lautan. Allah yang memberi makan kepada binatang-binatang yang ada di hutan. Allah yang menciptakan surga dan neraka. Itu bersolawat buat Nabi. Allah sang pencipta bersolawat buat Nabi. Terus buat apa solawat kita Ustaz? Para malaikat Allah. Makhluk yang tercipta dari cahaya. Yang tidak pernah berbuat dosa dan nista yang jumlah mereka tak terhingga. Bahkan Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Attatis sama wa huqqalaha an Langit itu merintih dan pantas dia merintih. Mamin min maudhi'i arba'i asabi. Tidak ada satu tempat pun di langit itu seluas empat jari ini. Kecuali ada malaikat yang meletakkan keningnya bersujud kepada Allah. Jumlah mereka banyak. Dengan setiap butiran air hujan turun malaikat meletakkan di tempatnya. Mereka bersolawat buat Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Terus buat apa solawat kita Ustaz? Kita yang banyak dosanya, yang banyak berbuat nista kata Allah jalla jalaluh innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi sesungguhnya Allah dan para malaikatnya bersolawat buat nabi terus Allah panggil kita ya ayyuhalladzina amanu wahai orang-orang yang beriman yang dipanggil hanya yang beriman. Yang tidak beriman tutup telinganya. Ini panggilan khusus dari sang pencipta. Untuk hamba-hambanya yang beriman. Kenapa kau dipanggil? Allah mengatakan. Sallu alaihi wasallimu taslima. Berselawatlah kalian bersalamlah untuk Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Berapa banyak? Seribu? Berapa banyak sholawat kita? Seribu kali? Dua ribu kali? Yang sholawatnya hari ini seribu kali anak kasih hadiah. Masya Allah. Yang seribu kali. Ya. Masya Allah. Benar dihitung tuh. Apa enggak dihitung? Alhamdulillah. Kirim ke belakang. Anak Alhamdulillah. Ternyata ada di Purbalingga yang seribu kali. Yang dua ribu kali. Ustaz, emangnya harus seribu, dua ribu kali? Kalau bisa sepuluh ribu. Pernah datang seorang sahabat kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dia berkata, "Ya Rasulullah, inni ukthiru salata 'alaik." Fakam aj'al laka min salati. Wahai Rasulullah, aku ni banyak bersolawat kepadamu. Berapa banyak seharusnya yang aku harus bacakan salawat untukmu dalam doa-doaku. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, nih sahabat namanya Ubay bin Ka'ab. Dia termasuk penulis wahyu. Dia datang kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam curhat, mengadukan tentang cinta yang ada di dalam hatinya yang senantiasa membuat dia bersolawat kepada kekasihnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Berapa banyak seharusnya dia bersolawat untuk Rasul sallallahu alaihi wasallam? Apa kata Nabi? Masyita. Terserah engkau. Ubay mengatakan, Rub'aha. Bagaimana wahai Rasul? Alaihi salatu wassalam. Kalau seperempat doa, doaku. Itu isinya solawat untukmu. Masyita. Terserah engkau. Engkau orang bebas. Engkau hendak berbuat apa itu terserah engkau. Fa'in zidda. Fahuwa khair. Tapi kalau kau tambahin. Dari seperempat itu, itu lebih baik. Diam Ubay. Idan nisfaha. Dimana kalau seperempatnya, eh seperempat, setengahnya. Setelah seperempat, Ubay mengatakan setengahnya. Rasul sallallahu alaihi wasallam kembali mengatakan masyi'ta. Terserah engkau wahai Ubay. Fa in zidda huwa khair. Tapi kalau kau tambahin itu tentunya lebih baik. Sulusaiha. Gimana kalau dua per tiga dari doa-doa yang aku panjatkan itu isinya solawat untuk engkau wahai Rasul sallallahu alaihi wasallam. Rasul sallallahu alaihi wasallam kembali menjawab masyita terserah engkau wahai Ubay. Fa in zitta huwa khair. Tapi kalau kau tambahin itu lebih baik. Tidak ada pilihan bagi seorang kekasih tatkala berbincang dengan kekasihnya. Dia mengatakan, "Idzan aj'al laka min salati kullaha." Kalau begitu wahai Rasul sallallahu alaihi wasallam, doa-doaku semuanya isinya salawat buat engkau wahai Rasul sallallahu Subhanallah. Siapa yang bisa melakukan itu? Seorang yang cinta kepada kekasihnya. Lidahnya hanya isinya Allahumma salli wa sallim alaihi. Allahumma salli ala Muhammadin Kama sallaita ala Ibrahim. Subhanallah. Dapat apa tuh orang yang solawat? Kita ini manusia punya jiwa pekerja. Punya jiwa kuli. Antum yang ada di sini punya jiwa kuli enggak? Punya. Enggak bekerja kecuali digaji. Apa ada pegawai negeri yang ikhlas? Ikhlas maksudnya gini nih. Bapak kerja di mana? Saya sebagai pegawai negeri. Kalau kira-kira nggak digaji, Bapak tetap kerja. Hmm, gimana ya? Ya nggak kerja Ustaz. Buat apa kerja kalau nggak dikasih gaji? Semuanya kerja minta gaji. Dan kita pun bersalawat kepada Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam ingin meminta imbalan. Dapat apa kata Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam? Idan tukfahammak. Kalau itu yang kau lakukan, akan hilang semua kegundahan dari hatimu. Akan pergi segala kegalauan dari jiwamu. Nggak ada lagi yang ceritanya anak muda galau. Antum pernah galau nggak? Pernah. Makanya solawat sama Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Siapa yang tidak pernah galau di sini? Insya Allah yang tua-tua lebih sering galau. Mikirin anaknya yang masih muda. Tuk fahamak. Kalau kau banyak bersalawat, kalau waktu-waktumu isinya salawat untukku, tukfahamak wa yakfirullahu laka Allah akan mengampuni segala dosa. Itu yang namanya fid dunya hasanah Wafil akhirati hasana. Kita minta terus. Rabbana atina fid dunya hasanah. Wafil akhirati hasanah. Wa qina Ternyata salah satu jalan untuk mendapatkan kebahagiaan di dunia. Dan kebahagiaan di akhirat adalah banyak-banyak bersolawat buat Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Sudah saatnya seorang Muslim mengisi desahan nafasnya dengan salawat buat Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Tanda-tanda orang yang cinta akan banyak bersolawat. Tapi gimana mau solawat? Kita nggak kenal sama Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik, Anda mau tanya. Nabi itu punya anak berapa? Tujuh. Tujuh nama anaknya. Bisa sebutkan. Urut. Insya Kok oh, susah banget, nggak apa-apa, nggak urut nggak apa-apa. Al-Qasim, Abdullah, Zainab, Ruqayyah, Ummu Kulthum, Fatimah, Ibrahim, Masya Allah. Antum benar-benar cinta sama Rasul SAW, Insya Allah. Fadl, fadl. Masya Allah, Barakallahu Fikum. Jamaah, kita ini kalau cinta sama seseorang, Antum tahu yang namanya artis. Orang tuh sampai tahu nama anaknya siapa. Kawinnya kapan, cerainya kapan. Ngikutin terus. Tapi kenapa kita sama Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam nggak pernah ngikutin? Padahal kita bisa tahu bagaimana kekasih kita ketika berada di kamar mandi. Kita bisa tahu. Ketika Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam berada di atas ranjangnya, kita bisa tahu kalau kita mau. Tapi kita kurang cinta atau kita memang tidak cinta. Maka saatnya kita mempelajari tentang Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Siapa beliau? Bagaimana keluarga beliau? Semoga salat itu bersambung untuk istri-istri beliau. Nabi Alaihissalam punya istri sebelas. Betul jamaah. Anak mau tanya yang sebelah kiri ini sebutkan nggak usah banyak-banyak lah sembilan aja. Oh, banyak banget Ustaz 9. Oke, diskon 7. Masa nggak ada yang mau jawab di sini? Anak-anak anak mau kasih buat anak-anak SMA sana tunggu. Anak-anak SMA khususon buat antum. Antum nih generasi muda yang bakal mengantarkan negeri ini kepada kejayaan insya Allah. Sebutkan tiga nama istri Nabi buat antum khusus nih. Buat anak SMA yang pakai serah. Antum SMA juga? Oke, okay, boleh. Bismillah. Aisyah, Zainab, Ummu Salama. Anak sebenarnya mau kasih hadiah yang besar sama antum, tapi anak kasih yang kecil. Yang seharusnya yang pertama antum sebutkan adalah Khadijah radhiyallahu taala anha. Khadijah. Ingat bahwa istri-istri Nabi itu ibu kita. Allah Jalla Jalaluh mengatakan wa azwajuhu ummahatuhum dan istri-istri beliau adalah ibunda orang-orang yang beriman. Masa dengan ibunya tidak kenal? Ya nggak pantas lah. Oke, yang tujuh di sini ada yang mau tadi? Udah tiga disebutin, antum paham. Fabel. Siti Khadijah. Memang namanya Siti. Nah, Siti itu singkatan jemaah. Singkatan dari Sayyidati. Jadinya Siti. Oke. Okay. Khadijah radhiyallahu taala, dia ibunda kita. Nah, kedua Aisyah, Saudah, Zainab, Ummu Salamah, Maimunah, Ruqayyah. Insyaallah. Betul ada istri yang namanya Ruqayyah. Itu anaknya namanya. Tapi nggak apa-apa. Barakallahu fiqul. Fadal. Tapi semoga salawat itu bersambung untuk para sahabat Nabi. Kita bersalawat buat Nabi. Buat istri-istri Nabi. Buat putra-putri Nabi. Buat cucu-cucu Nabi. Dan kita juga bersalawat untuk sahabat-sahabat Nabi. Merekalah yang melanjutkan tongkat estafet perjuangan Islam. Mereka yang membawa lentera pelita untuk menerangi dunia dengan cahaya Islam yang terutama untuk Abu Bakar As-Siddiq, untuk Omar bin Khattab, untuk Uthman bin Affan, untuk Ali bin Abi Talib radhiyallahu taala anhum dan untuk seluruh sahabat Nabi. Ada sepuluh sahabat Nabi yang dijamin masuk surga. Sepuluh. Anah udah sebutin empat nih. Abu Bakar, Omar, Uthman, Ali. Itu mah yang gampang Ustaz. Nggak apa-apa, anak mau kasih buat anak-anak SMA. Sebutkan tiga tambahan. Sahabat yang dijamin masuk surga. Oke, anak ganti soalnya. Sebutkan tiga pemain bola yang paling top di dunia sekarang. Anak kasih hadiah. Fabol. Oh sama, nggak ada yang angkat tangan. Hah? Mana? tiga pemain bola yang paling terkenal. Fadhal. Zubair bin Awam. Nggak apa-apa, bismillah. Zubair bin Awam. Talha bin Ubaidillah. Sa'ad bin Abi Waqqas. Kirim ke situ jemaah, Masya Allah. Eh, salah-salah bukunya. Antum belum menikah kan? Ah, si buku ini. Ah, anak kasih yang Nah. Taib jamaah, kita nih kalau cinta sama orang, kita akan pakai baju dia. Potongan rambutnya mohak. Kenapa inti? Ini idola anak kayak gini potongannya Ustaz. Pakai baju kalau main bola, nomornya pemain itu dia pakai. Kalau sudah pakai nomor itu, gayanya Keluar langsung. Kalau pakai bajunya Ronaldo. Wah, itu gayanya Ronaldo langsung loncat-loncatnya ikut sama dia. Tapi bagaimana kalau kita kenal dengan 10 sahabat yang dijamin masuk surga? Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Yuhsyarul mar' ma'aman ahab." Orang tuh bakal dikumpulin sama siapa yang dia cintain. Kalau kau cinta dengan pemain bola yang kafir, Kelak kau akan dikumpulkan bersama dia nanti. Mau jamaah. Ya wallahu a'lam lah. Baik. Amma ba'd. Hari ini tanggal berapa? Tanggal 9. Tanggal 9 Sofar 1437 Hijriah. Ingat kita nih umat Islam, jangan malu jadi umat Islam. Siapa yang tanggalan jamnya hari ini tanggal 9 so far Masya Allah, bukan HP. Jamnya. Nggak punya jam antum. Masya Allah, nggak apa-apa nanti anak belikan jam kalau anak dapat rezeki lah. Anda juga nggak pakai jam. Siapa yang jamnya jam, bukan HP, anak ngomong. Jamnya sekarang tanggal 9 Sofar. Mas tanggal berapa jamnya mas? Salah tanggal pun salah tanggal. Jam antum tanggal berapa sekarang? 9 Sofar. Masya Allah. Mulai kapan antum ganti itu? Kirim ke belakang situ jemaah. Fadol. Nah. Jemaah kita harus bangga. Jadi kalau ada orang di jalan, mas tanggal berapa sekarang? Sembilan sofar. Tanggalan apa itu mas? Banyak orang Islam gak ngerti sama penanggalan dia. Semua agama itu punya penanggalan. Semua agama. Antum melihat orang-orang Konghucu, mereka punya penanggalan. Apa? Hari tahun baru mereka? Imlek. Ya. Orang-orang Nasoro punya penanggalan. Kapan hari raya mereka? Oh, hari raya mereka. Penanggalan mereka kapan? Masehi. Ingat Masehi itu artinya Kristus. Karena memang penanggalan itu dibikin dengan lahirnya Nabi Isa alaihissalam. Ya nggak masalah mereka bikin seperti itu yang diklaim sebagai Tuhan. Kita menganggapnya sebagai Nabi. Dan umat Islam, kita punya penanggalan. Anda mau tanya, Nyantum nih. Ada berapa bulan penanggalan Islam itu? 12 kan? Oke, sebutkan dari yang pertama sampai yang terakhir. Bismillah. Satu, Muharram, Sofar, Rabiul Awal, Rabiul Thani, Jumadil, Jumadil Awal, Jumadil Ula, Jumadil Akhirah, Rojab. Tunggu, jangan, jangan. Apa? Syaban jangan dibantuin antum, masya Allah. Mau bagi dua hadiahnya nanti. Baik. Rojab, Syaban, apa Syaban Rojab? Syaban Rojab. Ramadan. Jadi habis Syaban Rojab terus Ramadan. Rojab, Syaban, Ramadan, Syawal, terus Dzulqa'dah, Dzulhijjah. Masya Allah. Barakallahu fikum. Fadhal jamaah. Jamaah, nih penanggalan kita nih sudah ada tercatat di sisi Allah. Allah Jalla Jalaluh mengatakan, "Inna iddata syuhuri 'indallahi 12 syahran fi kitabillah yauma khalaqas samawati wal ard minha arba'atun hurum." Sesungguhnya bilangan bulan itu berada di sisi Allah pada hari penciptaan langit dan bumi tertulis di dalam kitab Allah itu dua belas bulan minha arbaatun hurum empat bulan itu bulan haram apa bulan haram itu ada yang mau nyebutin masih ada anak punya hadiah jemaah oke sebelah sini dari tadi nggak dapat hadiah antum nah bulan-bulan haram Muharram Rajab Dhul Qa'dah, Dhul Hijjah. Masya Allah jamaah. Fadl, fadl. Barakallahu fikum. Alhamdulillah. Pada hari ini tanggal 9 Safar. Kita berkumpul di masjid Darussalam. Masya Allah. Nama masjidnya udah bikin tenang jemaah. Antum masuk masjid ini. Insya Allah dapat keselamatan dari Allah Jalla Jalla. Kita berkumpul di tempat ini. Untuk menambah ilmu kita. Menambah keimanan kita. Dengan harapan pulang dari tempat ini dikatakan kepada kita kumu maghfuran lakum. Kalian bangkit semuanya dengan dosa-dosa yang sudah diampuni oleh Allah Jalla Jalla. Kita mengharap itu. Apa tema kita? Pahlawan sejati. Siapa sih pahlawan itu? Orang pada ribut kepingin dapat gelar pahlawan nasional. Daftar. Saya mau daftarin. Siapa? Mbah saya. Mbah saya nih pahlawan dulu. Membela di mana? Di Purbalingga ini. Kenapa kuburannya kok nggak dikuburkan di makam pahlawan? InsyaAllah. Kepingin dipindah kuburannya. Ke makam pahlawan. Karena pahlawan memiliki nilai lebih di mata kita. Apa sih pahlawan itu? Anda cari di kamus bahasa Indonesia. Siapa yang tahu artinya pahlawan? Sesuai dengan kamus. Masya Allah. Nah kasih hadiah. Sama, antum belum tahu. Makanya Anda bacakan aja buat antum. Pahlawan itu adalah orang yang menonjol. Karena keberanian, pengorbanannya dalam membela kebenaran. Jadi intinya dia memiliki peran dalam membela kebenaran. Pejuang yang gagah berani. Subhanallah. Tapi siapa sebenarnya pejuang yang gagah berani? Para pahlawan dielukan, elukan Nama mereka disebutkan di sepanjang sejarah. Bahkan mereka mendapatkan penghormatan. Terkadang kita melihat pahlawan-pahlawan. Fotonya dipasang di uang. Dilihat. Fulan. Pahlawan. Apakah itu yang sebenarnya pahlawan? Jamaah. Kam min mashhurin fil ardi majhulun fis sama. Berapa banyak orang yang terkenal di muka bumi ini. Yang namanya harum dikenal oleh banyak manusia yang senantiasa nongol mungkin di televisi, di buku-buku sejarah namanya tertulis dengan tinta emas, tapi dia majhulun fis sama. Nggak ada yang kenal sama dia di langit Allah Jalla Jalla. Amal kebajikannya tidak pernah diangkat. Sehingga sebenarnya siapa pahlawan yang sebenarnya? Ingat, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bercerita tentang orang-orang baik tentang orang-orang soleh, tapi dia beramal bukan untuk Allah, hanya mengharapkan pujian, hanya mengharapkan namanya disebutkan di dalam sejarah, dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi dan Imam Muslim. Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Awwalu man tus'ar bihin nar yaumal qiyamati thalath." Ada tiga orang yang akan menjadi korek api neraka pada hari kiamat nanti. Api neraka dihidupkan dengan tiga manusia ini. Tiga orang ini adalah pahlawan-pahlawan dalam pandangan manusia. Adalah orang-orang yang banyak berbuat kebajikan, berkorban untuk kebenaran. Yang pertama, alimun wa qari'ul Qur'an. Orang yang alim, seorang ustadz, seorang kiai, seorang guru dan orang yang pandai membaca Al-Quranul Karim. Masya Allah, kebaikannya banyak. Banyak memberikan manfaat buat orang. Fa'utiyabihi. didatangkannya Didatangkan orang untuk disidang. Semua akan disidang, akan berhadapan dengan sang pencipta tanpa penerjemah. Fa'arrafahu alaihi ni'amahu fa'arafaha. Allah tunjukkan Allah kasih tahu dia, nih nikmat-nikmat yang aku berikan kepadamu. Dan orang ini mengatakan, iya aku tahu tuh nikmat-nikmat semua kau berikan kepadaku. Fama amil tabiha. Kau gunakan untuk apa nikmat-nikmat yang aku berikan kepadamu? Apa jawab orang ini? Ta'allamtu fik wa qara'tul Qur'an wa 'allamtun nas wa qara'tu fikal Qur'an. Ta'allamtu fik. Aku belajar Aku nyantri, aku nuntut ilmu untuk mengharapkan ridhamu. Kemudian aku amalkan, aku ajarkan kepada umat manusia. Agar mereka ngerti agamamu. Dan aku membaca Al-Quran untuk mengharapkan ridhamu. Kalau ada seorang anak mengatakan seperti itu curhat Ustadz saya ini datang ngaji ini lillahi ta'ala Ustaznya akan ngomong Masya Allah Barakallahu fiqh mudah-mudahan kau jadi orang yang bermanfaat tapi kelak kita akan berhadapan dengan sang pencipta dengan Allah yang alimun bidhati sudur, alamul guyub. al-alimul hakim, Ya'lamu sirra wa akhfa. Allah tahu dengan segala yang terbetik di hati kita. Tiada manusia yang tahu dengan niat kita tapi Allah tahu. Ini seorang pahlawan. Ketika mengatakan aku berbuat semua itu lillahi ta'ala. Kata Allah, kazabta. Dusta. Bohong kau. Innama ta'allamta liuqala qari' liuqala alim. Wa qara'ta liuqala qari' Innama ta'allam Kau belajar ilmu, kau ngaji supaya dapat sebutan alim, ulama. Dan engkau membaca Al-Quran supaya dapat sebutan qari. Bacaan fulan, Masya Allah. Ilmunya fulan jangan ditanya. Orang yang alim. Waqat qil. Dan itu sudah kau dapatkan. Orang-orang sudah menyebutmu di kampungmu, di negerimu, fulan orang yang alim, fulan orang yang pandai membaca Al-Quran al Sudah kau mendapatkan sebutan itu. Hari ini kau nggak dapat apa-apa. ثم umi به فسحب ala wajhihi ثم maka diperintahkan kepada malaikat-malaikat untuk menyeret wajah orang ini yang namanya harum di dunia sebagai seorang pahlawan mungkin kemudian dilemparkan ke dalam api neraka Na'udzubillahi minan nar. Yang kedua, syahid orang yang mati di medan perang. Di medan perang menegakkan la ilaha illallah jihad yang benar dia lakukan. Fa'utiya bihi didatangkan nih orang yang mati di medan perang. Kemudian Allah bertanya kepada dia, setelah ditunjukkan nikmat-nikmat yang Allah berikan kepadanya. Dan orang ini mengakui nikmat itu semua dari Allah. Ingat, semua nikmat yang kita dapat. Wama bikum min ni'matin faminallah. Semua nikmat itu dari Allah. Dan kita akan mengakui. Kita dapat duit ya dari Allah. Kita bisa dengar ya karena Allah. Kita bisa datang, bergerak kaki kita, ikut berjihad itu juga karena Allah. Lalu Allah bertanya, "Fama amil tabiha?" Kau gunakan untuk apa nikmat-nikmat yang aku berikan kepadamu? Apa kata orang ini? "Qataltu fik hatta istushhid." Aku berjuang di jalanmu ya Allah sampai aku mati syahid. Tewas di medan perang. Fik demi untuk engkau aku berjuang. Apa kata Allah Jalla Jalal Kadabta bohong kau. Innama qatalta liyuqala jari. Kau berjuang, kau berperang di jalanku hanya ingin mendapatkan sebutan jari, seorang pemberani, seorang pembela kebenaran, seorang pahlawan. Waqat qil dan yang kau inginkan sudah kau dapatkan. Orang-orang sudah menyebutmu. Namamu tertulis di sepanjang sejarah fulan pahlawan. Meninggal ketika perang melawan Belanda umpamanya. Fulan dimakamkan di makam pahlawan. Namanya disebut-sebut sudah kau dapatkan itu. Maka hari ini jangan minta harapan pahala dari sang pencipta. Maka kemudian diperintahkan malaikat-malaikat untuk menyeret wajahnya dilemparkan ke dalam api neraka. Yang ketiga, jawad kalau tadi ada pahlawan yang karena ilmu, ada pahlawan yang dengan jiwa dan raganya, ada pahlawan yang dengan hartanya. Yang berjuang di jalan Allah dengan hartanya. Jawad, orang yang dermawan. Fa'utiyabihi, didatangkan didatangkan orang kaya. Fa'arrafahu alaihi ni'amahu fa'arrafah. Allah tumpahkan nikmat Allah kepada orang ini. Allah tanya sama dia, itu nikmat-nikmat yang aku berikan kepadamu, iya ya Allah, itu semua dari engkau. Aku bisa nyumbang masjid, aku bikin masjid karena engkau. Semuanya dari engkau. Fama amil tabiha. Kau gunakan untuk apa nikmat yang aku berikan kepadamu? Apa orang ini? Ma min sabilin tuhibbu an yunfaqa fi illa anfaqtu fihi lak. Nah, para jamaah, antum masih dengar suara anak? Jamaah, masih dengar suara anak-anak lihat habis luhur nih pada ngantuk semuanya nih. Gimana kalau antum bergerak sedikit ke depan yang belakang biar bisa masuk tuh. Ya, yang ke depan maju ke depan sedikit. Ya di sebelah kanan masih kosong ya. Sebelah kiri Anas itu sebelah kanan antum bisa diisi. Sampai mana kita tadi? Orang dermawan. Masya Allah. Allah tanya ke nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada itu. Lalu dia mengatakan, Ya Allah, tidak ada satupun jalan kebaikan tidak ada satupun jalan kebaikan. Anak yatim, dia santuni. Janda-janda dia santuni. Masjid dia bangun. Sekolahan dia dirikan. Tidak ada satupun jalan kebaikan yang kau suka. Nikmat yang kau berikan itu diinfakkan di sana. Kecuali aku berinfak di sana. Lak untukmu ya kita seringkali ketika nyumbang mengatakan, saya nyumbang ini lillahi ta'ala. Nah, tapi Allah tahu kita lillahi ta'ala benar apa enggak nanti itu. Yaumatu belas sarair. Pada hari ditampakkan segala yang rahasia. Akan tampak apa yang dalam hati kita nantinya. Allah mengatakan kepada orang dermawan ini, pahala dari sisi harta, kazabta bohong kau. Innama anfaqta liyuqala jawad. Kau berinfak supaya disebut orang yang dermawan, orang yang baik, waqad qil dan itu sudah kau dapatkan. Namamu disebutkan di masjid fulan nyumbang sekian. Berapa? 200 juta. Udah disebutin. Kau bangun sekolahan, namanya juga udah disebutin di situ. Disebutkan sumbangan dari fulan. Ustadz, Berarti nggak boleh nulis sumbangan dari fulan. Ya boleh-boleh aja. Yang penting ikhlas lillahi ta'ala. Jangan ketika nggak ditulis namanya. Eh mana itu penanggung jawabnya. Nama anak kok tidak disebut. Wah. Hati-hati. Lillahi ta'ala artinya mengharap ridha Allah semata. Lalu orang yang dermawan ini, orang yang baik hati ini, orang yang berinfak di dalam hidupnya. Di jalan Allah dia berinfak, diseret wajahnya dilemparkan ke dalam api neraka naudzubillahi minannar semoga Allah menyelamatkan kita dari api neraka berarti syarat untuk menjadi pahlawan itu harus ikhlas lillahi taala semua kelakuannya hanya untuk sang pencipta ada sebuah hadis hadis ini juga berkaitan bagaimana kita menjadi pahlawan di dalam kehidupan ini. Sebagian orang tidak jadi ulama. Ustaz, anak nggak sampai jadi ulama karena sekolahnya memang nggak di sekolah pesantren. Anak juga nggak sampai berjihad di jalan Allah perang. Anak juga nggak banyak duitnya. Sehingga kita bisa berinfak. Banyak jalan untuk menjadi pahlawan. Hadis Ibnu Umar radhiyallahu taala anhu Pernah ada seorang lelaki datang menjumpai Rasul sallallahu alaihi wasallam. Lalu bertanya kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, man ahabbun nas ila Allah wa ma ahabbul a'mali ila Allah?" Dia bertanya dua. Yang pertama, siapakah manusia yang paling dicintai Allah? Insan seperti apa yang paling dicintai Allah? Kemudian dia bertanya, apakah amalan yang paling dicintai Allah? Kenapa dia bertanya itu? Karena dia ingin menjadi orang yang paling dicintai Allah. Dapat apa sih orang kalau dicintai Allah? Subhanallah. Orang kalau menjadi kekasih Allah, idza ahabballahu 'abdan, nada Jibril. Allah kalau cinta sama seorang hamba, Allah akan panggil Jibril. Lalu Allah mengatakan, Ya Jibril, ini uhibbu fulanan fa'ahibbah. Wahai Jibril, aku cinta kepada fulan. Kau cintai fulan. Fa'ahabbahu Jibril. Orang kalau sudah dicintai Allah, Allah akan suruh Jibril mencintainya. Setelah itu Jibril, Thumma nada Jibril fi ahli sama. Jibril menyeru kepada penghuni langit mengatakan kepada mereka innallaha ahabba fulanan fa faahabbahu ahlus sama Jibril mengatakan kepada malaikat-malaikat penghuni langit sesungguhnya Allah telah mencintai fulan nih pahlawan gimana nggak jadi pahlawan kalau dicintai Allah maka penghuni langit harus cinta kepada dia semua penghuni langit cinta kepada fulan Fumawudi alahul qabul fil ard. Lalu orang ini diterima di muka bumi ini. Jadi dia terkenal di langit dahulu. Ada amalan-amalan kebaikan yang dia diangkat kepada Allah. Sehingga Allah cinta kepada dia. Dan orang yang membenci kekasih Allah. Terkadang ada. Allah cinta sama fulan, kita benci sama fulan. Nggak suka. Apa kata Allah dalam sebuah hadis Qudsi? Man ada li waliyan faqad tuh bil harb. Barang siapa yang membenci kekasihku, maka aku mengumumkan perang kepada dia. Kekasih Allah itu bahasa Indonesianya apa? Waliullah. Apa bedanya waliullah sama wali murid? Beda. Ini waliullah kekasih sang pencipta Wali murid bapak yang cinta sama anaknya Ini waliullah Antum kalau punya kenalan orang besar Antum punya kenalan pangdam Ketika ada masalah disetop sama polisi ah, Tenang pak polisi Mau diambil motor anak, ambil SIM anak, ambil Semuanya ambil bawa Siapa nama bapak? Dilihat Ah Kenapa dia berani? Dia kenal sama Pangdam. Ternyata Pak Kapolri adalah abang dia. Ah, inti ambil. Orang siap. Bagaimana kalau kita kenal sama Allah? Ketika kita punya masalah, kita tinggal panggil ya Allah. Iyyaka na'bud wa kena nasta'in. Aku lagi punya masalah ya Allah. Innama amruhu إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون jadi nggak perlu takut semua orang benci sama kita tapi kita punya Allah yang cinta sama kita selesai semua urusan tapi gimana caranya supaya Allah cinta sama kita supaya Allah suka sama kita ini apa saja sih amalan-amalan yang dicintai Allah Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Ahabbun nasi Allah anfa'uhum linnas." Orang yang paling dicintai Allah adalah orang yang paling bermanfaat buat orang lain. Nih, kita harus tahu. Apakah kita bermanfaat orang buat orang lain? Tidak sedikit di antara kita yang jadi penyakit buat orang lain. Ketika fulan datang, na'udzubillah, na'udzubillah, datang nih fulan. Karena penyakit. Tapi ada orang-orang kalau kita lihat datang, alhamdulillah fulan datang, alhamdulillah. Kenapa? Nih orang banyak manfaatnya buat orang lain. Ingat, ternyata orang yang paling dicintai Allah bukan orang yang sholatnya banyak. Ada orang sholatnya banyak tapi jadi penyakit buat orang lain. Nggak bermanfaat buat orang lain. Sholat itu faedahnya buat diri dia. Kemudian wa ahabul a'mal ilallah dan sebaik-baiknya amalan yang dicintai oleh Allah Jalla Jalaluh catat Ada yang bawa buku. Ustaz, kita nih anak-anak SMA ini ya apa yang disampaikan langsung terekam di pikiran kita semua. Kalau SMA oke okay lah, masih muda-muda. Tapi yang tua-tua ini sama Ustaz. Kita rekam pakai HP. Jemaah kalau datang ke majelis ilmu tuh, di majelis ilmu tuh ada tiga manusia. Yang pertama alim. Ada orang-orang alim datang ke majelis ilmu, ada Ustaz Abdul Zain di situ, masya Allah. Ada imam-imam masjid datang ke majelis ilmu. Ada muta'alim. Orang-orang yang datang ke sini mau belajar. Ada yang mustami' Orang yang datang ke tempat ini mendengar. Apa bedanya muta'alim sama mustami? Kalau muta'alim itu bawa full pen sama kertas. Kalau mustami bawa kuping. Ah. Nah datang bawa, Alhamdulillah bawa kuping. Tapi biasanya yang mustami ini kadang kala Kalau nggak nyatet itu jamaah. Kalau angin sepoi-sepoi datang itu ngantuk dia. Karena anginnya itu melewati telinganya biasanya. Tapi kalau bawa full pen, dia nunduk biasanya. Sambil tidur. Karena pegang Enggak lah insya Allah Orang yang bawa full pen itu lebih kenceng tuh ya Lebih kenceng nuntutnya Baik, catat nih Apa amalan yang paling dicintai Allah Yang pertama Sururun Tudkhiluhu ala muslim kesenangan, kebahagiaan yang kau masukkan ke dalam hati seorang muslim. Itu yang paling dicintai Allah. Teman kita lagi susah. Bagaimana kita membuat dia tidak susah. Kita kasih kebahagiaan. Atau yang kedua, autakshfi'anhu hukurbah Engkau singkap kegundahan dia. Tidak sedikit saudara-saudara kita yang galau. Ibu-ibu, ada seorang ibu-ibu punya masalah sama suaminya. Eh, hati-hati, banyak ibu-ibu yang jadi tukang bakar menyan. Ini istrinya teman lagi ada masalah. Oh, suamimu memang gak benar, udah Gak usah hidup masih banyak lelaki lain. Insya Allah. Hati-hati ibu-ibu. Begitu pula bapak-bapak. Ketika ada seorang laki curhat, dia lagi susah, rumah tangganya lagi susah. Coba hilangkan kegundahan dia. Bagaimana caranya? Mas, masih banyak wanita lain. Ya bukan kayak gitulah antum. Kasih solusi buat dia. Apa yang dia perlukan kita kasih. Itu termasuk amalan yang dicintai yang paling dicintai oleh Allah Jalla Jalal. Au takbi hudainan nih, masya Allah atau kau bayarin utang dia. Siapa yang punya utang di sini? Masya Allah, orang Purbalingga gak ada yang punya utang. Masya Allah. Anak maunya mau bantuin gitu, tapi ternyata tuh nggak ada yang punya utang. Tuh, takdian hudaina. Teman datang. Masya Allah, anak nih, anak anak belum bayar SPP. Bismillah, berapa bulan? Tiga bulan. Ente bayarin. Kalau ada orang kayak gitu, indah hidup di dunia ini Antum kalau ketemu orang seperti ini, masya Allah. Insya Allah semua nggak ada yang punya utang. Tapi yang jadi masalah ada orang-orang yang berhutang nggak bayar. Termasuk orang yang tidak bermanfaat dalam kehidupannya. Iya. Sebagian orang berhutang niat nggak bayar. Ana mau utang sama Ustadz Fulan. Kalau sama ustaz nggak ditagih biasanya. Ya. niat nggak bayar tuh. Ingat. Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Man akhadha amwalan nas yuridu ada'aha adallahu an. Barang siapa yang pinjam uang sama orang, ngambil hartanya orang, niat untuk bayar, Allah akan bantu dia bayar. Waman akhadha amwalan nas yuridu itrafaha atrafahu Allah. Tapi ada orang ngutang nggak mau bayar, niat dalam hati. Insyaallah fulan ini nggak nagih lah, udahlah. Sampai mati gak bisa bayar. Allah hancurkan dia bersama. Memang sifat yang baik, amal yang paling baik, kita bayarin utang saudara kita. Bahkan kalau ada orang punya utang sama kita, dan kita tahu dia tidak mampu, sudah halalkan. Itu termasuk orang yang paling bermanfaat. Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bercerita tentang sosok seorang lelaki yang dia itu Yuda Yununas. Dia mengkreditkan sama orang, ngutangin orang biasa dia. Dia berpesan kepada pembantu-pembantunya. tamu ataita fata fatajawaz anhu la Allah yatajawaz anna. Kalau engkau berjumpa dengan orang yang kesusahan, orang yang nggak bisa bayar utang karena memang hidupnya susah, maafkan dia. Halalkan buat dia. Semoga Allah memaafkan kita nantinya. Lalu orang ini berjumpa dengan Allah pada hari kiamat tanpa membawa kebaikan. Kecuali satu tuh kebaikan dia tuh. Fatajawaza anhu. Allah maafkan dia. Gara-gara dia melunaskan atau melunasi orang yang punya utang. Terus yang keempat. Autadrut anhu ju'an. Ngeliat sohibnya lagi lapar. Yuk bismillah berangkat ke warung. Makan, ente mau makan apa saja, fadol. Tapi bayar sendiri. Ya, dibayar sendiri. Enggak termasuk hadis ini. Bawa ke restoran. Duduk, fadol. Ente mau masak apa? Makan apa saja, fadol. Ana yang bayar. Ada orang-orang yang pelit jemaah. Kalau masuk ke restoran, dompetnya selalu ketinggalan. Pas waktunya bayar, aduh dompet anak ketinggalan. Bayarin orang yang kelaparan. Datang ke tetangga-tetangganya. Banyak di antara kita yang tidak care sama tetangganya. Tetangganya dari sakit sampai mati nggak tahu. Padahal amalan yang paling mulia itu adalah amalan menghilangkan kelaparan dari mereka. Maka diwasiat wasiat Rasul Shallallahu alaihi wasallam kepada Abu Dzar Rasul mewasiatkan kepada Abu Dhar agar dekat dengan orang-orang miskin, dekat sama orang miskin, supaya kita bisa ada yang kelaparan kita kasih. Nggak perlu ada yang tahu. Taruh di amplop, masukkan ke bawah rumahnya. Siapa yang tahu? Allah. Allah catat. Nggak perlu diumumkan, nggak perlu. Sekarang sudah Alhamdulillah lebih mudah lagi kalau kita mau nyumbang itu ya. Ada yayasan yang dempia piatu, ada pesantren, tinggal nomor rekening transfer. Nggak ada yang tahu kecuali Allah Jalla Jalaluhu. Maka berusaha kita untuk melakukan hal ini. Kemudian Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Wala an amshia ma'a akhin li fi hajatin ahabu ilayya min an a'takifa fil masjid syahran." Kata Rasul saw, "Aku berjalan ngurusi urusan saudaraku sama-sama muslim ada urusan di kepolisian, di rumah sakit, atau di sekolahan ada urusan. Aku berjalan sama dia, ngurusin urusannya. Itu lebih aku cintai daripada aku iktikaf di Masjid Nabawi satu bulan. Untuk bisa bayangkan pahala iktikaf di Masjid Nabawi satu bulan. Sholat satu kali di Masjid Nabawi, pahalanya seribu. Kalau sehari berarti lima ribu Kalau sebulan berapa jemaah? puluh ribu. Sholat berapa tahun itu jemaah? Sholat berapa tahun? Kita kalau seribu aja itu seperti sholat berapa tahun di Indonesia? Rasul Shallallahu Alaihi mengatakan, aku berjalan mendampingi temanku, saudaraku ada urusan sampai urusannya selesai ya. Sudah diurusi urusan dia, itu lebih aku cintai kata Rasul sallallahu alaihi wasallam daripada aku i'tikaf di Masjid Nabawi selama satu bulan. Kenapa? Karena i'tikaf faedahnya buat siapa? Buat diri sendiri. Manfaatnya kau sholat buat kau sendiri. Ruku, sujud, baca Al-Quran. Tapi kau ngurusin urusan orang. Dari tadi itu yang disebutkan sama Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam itu berkaitan dengan hablum minan nas. Kemudian Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan waman kafa ghadabahu satarallahu auratahu. Barang siapa yang menahan emosinya maka Allah akan menutupi kekurangannya. Waman kadzama ghaidhan walau syaa yumdiyahu amdah. Barang siapa yang menahan amarahnya padahal kalau dia mau menjalankan amarahnya itu dia bisa melakukan itu. Orang yang seperti ini malah Allahu qalbahu ridha yaumal qiyamah. Allah akan penuhi hatinya dengan keridhaan pada hari kiamat. Waman masya ma'a akhihil muslim. Barang siapa yang berjalan dengan saudaranya sesama Islam. Fi hajatihi hatta yuthbitah lahu. Ngurusi urusan saudaranya sampai selesai Akan dapat apa? Athbatahullahu ta'ala qadamahu yawma tazillul aqdam. Allah akan tetapkan kaki dia ketika melewatin sirat ketika banyak orang-orang yang terpelanting dan jatuh ke dalam neraka jahanam orang yang bantu saudaranya ini akan Allah tetapkan kemudian wa inna su'al khuluqi la yufsidul amal kama yufsidul khallul asal sesungguhnya akhlak yang buruk itu dapat merusak amal kebajikan seseorang seperti cuka merusak madu Antum lihat nanti pulang dari sini beli madu. Kalau ada madu di rumah campur sama cuka. Antum lihat bagaimana cuka itu bisa merusak madu yang manis. Begitu pula amal kebajikan kita. Apabila kita dalam kehidupan ini beramal soleh, hablum minallahnya baik, tapi hablum minanasnya buruk, hati-hati bisa gugur amal perbuatan kita. Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu menyebutkan sebuah hadis. Ada yang bertanya kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, fulana ada ni perempuan taqumul lail wa tasumun nahar." Salat malam, Masya Allah jangan ditanya salat malamnya. Siang hari puasa sunnah, wa tatasaddaq dan dia bersedekah. Walakin filisaniha saltah tu'zi jirana. Tapi ini orang kalau ngomong pedes. Suka menyakitin tetangganya. Padahal sholat malam. Puasa sunnah, sedekah. Tapi karena suka menyakiti tetangganya. Apa kata Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam? Hiya finna. Ini di neraka tempatnya. Kemana sholatnya? Kemana rukuknya? Kemana lapar yang dia tahan karena berpuasa? gara-gara akhlak buruk dia bisa habis amal kebajikannya. Terus dikatakan ada fulan, fulanah juga salatnya biasa-biasa aja. Tusallil maktuba, kemudian dia tasum Ramadan, puasa Ramadan. Dia itu kalau punya sesuatu dia bagi-bagi ke tetangganya yang sedikit, nggak terlalu berharga. Dan dia tidak pernah menyakiti tetangganya. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Hiya fil jannah." Dia tempatnya di surga. Jadi ma'asyiral muslimin rahimakumullah, kalau kita ingin menjadi pahlawan yang benar, lihat berapa banyak manfaat yang kita berikan kepada manusia. Berapa banyak manfaat yang kita berikan kepada negeri ini. Kepada agama kita, kepada kota kita, kepada tetangga kita, kepada masyarakat kita. Itu baru akan menjadi pahlawan yang sejati. Asalkan niatnya lillahi ta'ala. Kemudian Pahlawan sejati juga adalah orang tua. Orang tua yang menyelamatkan anak-anaknya dari api neraka. Seorang yang menyelamatkan orang lain dari perampok akan dikatakan pahlawan. Masya Allah. Dia berani melawan perampok. Dia selamatkan anaknya dari perampok, isinya dari perampok. Kita akan sebut dia pahlawan. Tapi pahlawan yang sejati adalah orang tua adalah ayah dan ibu yang menyelamatkan api, menyelamatkan anaknya dari api neraka. Orang tuh siap menyelamatkan anaknya dari banjir, dari kebakaran, dari musuh siap.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 Dia ajarkan tentang la ilaha illallah. Tentang hak-hak pencipta. Apa hak Allah? Kebanyakan di antara orang tua sibuk dengan anaknya untuk urusan dunia. Nak, supaya kau nanti lulus dapat pekerjaan. Supaya kau nanti dihormatin orang. Supaya kau nanti sukses di mana? Di dunia. Akhirat kadangkala tidak dipikirkan. Ibu, seorang ibu adalah pahlawan buat anak-anaknya. Kalau dia mendidik anak-anaknya dengan benar. Kita lihat Imam Syafi'i. Bapaknya mati ketika Imam Syafi'i di dalam perut ibunya. Sebagian mengatakan ketika beliau masih kecil. Siapa Peran siapa yang membuat Imam Syafi'i jadi imam kitabnya dibaca sampai hari ini? Ibunya. Dan ibunya akan mendapatkan pahala dari amal perbuatan anaknya. Maka seorang ibu berusaha untuk menjadi pahlawan yang benar buat anak-anaknya. Karena dia akan bertanggung jawab di depan sang pencipta tentang apa amanat yang Allah berikan kepada dia. Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatih. Semua yang di antara kalian adalah pemimpin dan akan dimintai pertanggungjawaban atas apa yang dia pimpin. Suami suami bisa jadi pahlawan buat istrinya. Menikah dengan istrinya, istrinya mungkin belum pakai kerudung, dia ajak pakai kerudung. Istrinya belum sholat, ada orang-orang yang istrinya bolong-bolong sholatnya. Suami romantis tuh yang kayak apa sih? Suami romantis tuh kadang kala yang ketika dia berangkat kerja sampai tempat kerjanya jam 8 dia telepon bininya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ada apa Mas Allah? Aku nih kangen sama engkau deh. Eh, jangan lupa sholat duha ya. Masya Allah. Siap mas. Tutup langsung sholat duha. Rasul SAW menceritakan bagaimana suami yang membangunkan istrinya di malam hari. Betapa enaknya tidur, dibangunin, dek, bangun dek. Ada apa Nas? Sudah subuh belum? Mau oh, sholat tahajud dia bangunin. Itu pahlawan. Begitu pula istrinya bisa jadi pahlawan. Selamatkan suaminya nih. Berkorban capek, sabar menghadapi suaminya mungkin yang keras kepala. Bangunin, mas, mas. Kenapa sudah azan subuh? Nggak ke masjid, mas. Subhanallah. Tapi ada suami-suami yang dapat istri kayak gini, eh ente jangan ngurusin anak. Ada yang seperti ini. Tapi jangan kecil hati. Tetap harus jadi pahlawan. Menyelamatkan rumah tangganya. Karena orang-orang yang berbahagia adalah orang-orang yang bisa masuk surga bersama anak-anaknya. Bersama keluarganya. Doa orang yang beriman apa? Rabbana hablana min azwajina wa dhurriyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Doa terus minta sama sang pencipta. Berusaha untuk menjadi orang yang bermanfaat buat orang lain. Buat keluarganya, buat anaknya, buat istrinya, dan anak-anak yang meninggal sebelum balik akan menjadi pahlawan kelak pada hari kiamat. Anak-anak muslim yang mati sebelum balik, kadangkala orang tua susah ketika anaknya mati. Dan kesusahan orang tua, kehilangan anak itu Allahu Akbar. Sangat berat. Antum mungkin belum pernah merasakan, tapi ada orang yang merasakan. Sehingga dia bisa hanya duduk di rumahnya. Kebayang tuh anaknya masih lari-lari. Kebayang dengan baju anaknya, senyum anaknya. Kebayang ketika dia gendong anaknya berat ditinggal mati. Tapi tatkala kita sadar anak kita ini pahlawan insya Allah. Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam bercerita kalau Allah menyuruh malaikat-malaikat mencabut nyawa anak hamba Allah, dicabut nyawanya, kemudian mereka datang kepada Allah. Allah bertanya kepada malaikat-malaikat itu, kau "Qabattum walada abdi?" Kau cabut nyawa hambaku, anak hambaku? Naam. Qabattum thamrata fuadih, engkau cabut buah hatinya, nyawa buah hatinya? Naam. Lalu Allah bertanya kepada malaikat-malaikatnya, padahal Allah tahu. Allah ingin menunjukkan kehormatan yang Allah berikan kepada orang ini. Mada qala abdi. Apa yang dikatakan oleh hambaku ketika dicabut nyawa anaknya? Kata malaikat-malaikat Allah, hamidaka wastarja. Dia memujimu ya Allah. Dia menyanjungmu ya Allah dan dia mengatakan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Inna lillah. Bukan cuma anak. Inna kita nih, kami ni semuanya milik Allah. Bukan cuma anak kita. Kita semua akan bakal balik kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa kata Allah? Lalu Allah mengatakan kepada para malaikatnya, "Ubnu li abdi baitan fil jannah." Bangunkan buat hambaku ini rumah di surga. Wasammuhu baital hamdi. Dan kasih nama rumahnya itu rumah pujian. Para jamaah Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadis mengatakan Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Nasai dan hadis ini sahih. Ma min muslimaini yamutu bainahuma thalathatu aulad. Tidaklah ada dua orang muslim suami istri nih yang meninggal dalam pernikahan mereka tiga anak. Lam yablughul hins yang anak-anak itu belum balik illa adkhalahumallahu al-jannah bifadli rahmatihi iyahum niscaya Allah akan masukkan dia ke surga dengan rahmat Allah kepada anak-anaknya itu yuqalu lahum udkhulul jannah anak-anaknya ini pada hari kiamat anak-anak kecil nih disuruh masuk surga sama Allah masuk surga apa kata mereka fayaqulun hatta yadkhula abauna enggak kita enggak mau masuk kita mau nungguin nih di pintu surga nih sampai bapak orang tua kami datang. Sampai orang tua kami datang masuk bersama kami ke dalam surga. Fayuqal maka dikatakan kepada mereka Udhulul jannah antum wa abaukum. Sikalahkan kalian masuk bersama orang tua kalian ke dalam surga. Jadi bapak-bapak, ibu-ibu yang ditinggal mati anaknya, anak-anaknya bakal jadi pahlawan menyelamatkan kita nantinya. Maka jangan terlalu berlalut dalam kesedihan ketika tinggal mati oleh anaknya. Sebagian ibu-ibu karena anaknya mati nggak ngurusin suaminya. Lupa sama anak-anaknya yang lainnya. Sehingga nggak terurus anak-anaknya karena kecintaan dia kepada yang sudah meninggal. Nasi sudah menjadi bubur. Mau gimana? Sudah takdir Allah katakan qadarullah wa ma fa'al. Dan anak-anak yang hidup bisa jadi pahlawan buat orang tuanya yang sudah meninggal. Ini anak-anak nih, jadilah orang yang paling bermanfaat. Kalian adalah hasil karya orang tua kalian. Semua amal kebajikan kalian akan sampai itu kepada orang tua kalian insyaallah. Dalam hadis riwayat Ibnu Majah an Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu, qal innar rajula qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innar rajula la turfa'u darajatuhu fil jannah. Nanti ada orang tua yang derajatnya itu ditinggikan di hari kiamat di dalam surga. Fayakul anna hadha Gimana ya Allah aku bisa dapat derajat yang tinggi seperti ini? Karena orang tua sadar amalanku nggak seperti ini. nggak sampai lah, nggak pantas aku mendapatkan ini. Maka dikatakan kepada dia, Bistighfari waladika laka. Dengan istighfar anakmu untuk. Hadis sahih. Jadi anak-anak sering minta ampun buat orang tuanya. Rabbighfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani saghira. Terkadang kita baca doa itu kalau ingat. Jangan. Kita harus ingat khususkan waktu untuk mendoakan orang tuanya. Sudah meninggal. Tentunya orang tua harus ingat pula dengan tadi yang kita katakan, orang tua harus menjadi pahlawan juga menyelamatkan anak-anaknya dalam dari api neraka. Diajarkan tentang Islam, diajarkan tentang kebaikan, tentang adab, tentang akhlak kepada anak-anaknya. Sehingga tatkala mati, tiga yang tidak putus, salah satunya adalah awaladin salihin yad'ulahu. Anak soleh yang mendoakan orang tuanya. Yang terakhir para jamaah, kita semua bisa menjadi pahlawan dengan segala keterbatasan kita. Allah Jalla Jalaluh mengatakan, "Waman ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah wa 'amila salihan wa qala innani minal muslimin." Apakah ada orang yang lebih baik ucapannya daripada orang yang mengajak kepada Allah Da'a ilallah, mengajak orang lain kepada Allah, menyelamatkan orang lain dari kesesatan, menyelamatkan orang lain dari api neraka. Da'a ilallah, ingat, mengajak kepada Allah bukan mengajak kepada dirinya. Kau harus ikut aku, jangan ikutin yang seperti itu. Ikutin orang-orang yang mengajak kepada Allah. Wa amila salihan. Dan dia beramal saleh. Dan dia berkata, aku termasuk orang-orang yang berserah diri kepada Allah. Mulai saat ini bagaimana kita menjadi pahlawan untuk agama Allah. Mengajak orang untuk mengenal Allah Jalla Jalalu. Kita punya teman-teman yang belum sholat. Bagaimana kita ajak dia ke rumah Allah. Yuk. Nih sudah azan. Kita berangkat ke masjid. Teman-teman mungkin yang gak puasa. Yang melakukan amal-amal buruk. Kita ajak kepada kebaikan. Supaya kita dapat pahala yang besar dari Allah. Gak ada yang lebih baik daripada orang yang melakukan hal itu. Jamaah. Bahkan Rasul sallallahu alaihi wasallam berkata kepada Ali bin Abi Thalib, "La an yahdiyallahu bika rajulan." Ali, Allah memberikan hidayah lewat engkau satu orang nih. Dapat hidayah lewat engkau. Khairun laka min humrin na'am. Itu lebih baik daripada engkau mendapatkan humrun na'am. Humrun na'am itu kendaraan paling baiknya orang Arab di masa itu. Onta merah kalau sekarang nih mungkin model-model apa tuh? Hah? Mobil mo Lamborghini. Insyaallah. Pokoknya mobil-mobil mewah lah yang paling mahal di dunia ini. Sebagaimana tuh onta merah paling mahal ada di Arab dulu, kita bisa mengajak orang lain, bisa menyelamatkan orang lain dari kesesatan. Yang awalnya tidak tahu ke masjid, yang awalnya berbuat kemaksiatan, kita bawa dia. Itu lebih baik daripada kita mendapatkan harta yang paling mahal di muka bumi ini. Maka kalau ingin menjadi pahala yang sejati, jadilah orang yang paling bermanfaat buat orang lain. Seorang anak harus bermanfaat buat orang tuanya dan bermanfaat buat adik-adiknya, buat kakaknya, buat tetangganya. Seorang mukmin harus bisa mewarnai dan tidak diwarnai. Jangan menyalahkan lingkungan. Apalagi yang muda-muda. Jangan mengatakan ya apa Ustaz memang lingkungannya seperti ini. Jangan. Kita harus husnuzon kepada Allah. Al-Imam Syafi'i mengatakan Na'ibu zamanana والعيب فينا فما لزماننا عيب سوانا ونهج ذا الزمان بغير ذم ولو نطق الزمان لنا هجانا Kita ini senantiasa menyalahkan zaman. Ya zamannya udah kayak gini. Lingkungannya udah kayak gini. Padahal tidak ada kesalahan zaman itu kecuali kita yang ada di zaman itu. Jadi masalahnya di kita. Lingkungannya nggak benar, ya udah. Kau rubah tuh lingkungan. Kalau engkau tidak merubah lingkungan itu, kau ikut. Lalu kau mengatakan, ya zamannya udah seperti ini. Nggak bisa. Andai kata zaman itu bisa berbicara. Andai kata lingkungan itu bisa berbicara. Niscaya lingkungan itu akan mengatakan, kalian yang jadi masalah merusak lingkungan dan zaman. Mulai saat ini, jadilah seorang reformer. Orang yang mau merubah. Seorang mukmin ketika dia warnanya putih, semuanya harus jadi putih jangan dia terwarnai. Hadza wallahu a'lam bissawab. Itu yang bisa kita kaji pada kesempatan kali ini. Semoga bermanfaat buat yang menyampaikan dan buat yang mendengarkan sehingga kita menjadi orang-orang yang menjadi pahlawan sejati di dunia dan di akhirat kelaknya. Karena kalau hanya pahlawan di dunia apa artinya? Lalu di akhirat kita disiksa di dalam api neraka. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa wasallam. Alhamdulillah kita masuk ke sesi tanya jawab. Dan ana masya Allah melihat antum semua di sini dalam kondisi panas pun masih semangat ya. Biasanya habis tuhur, habis duhur tuh waktunya orang tidur. Makanya ana bingung kenapa kajiannya kok habis duhur di Purbalingga. Ternyata orang Purbalingga nggak ada yang tidur siang. Masya Allah. <laughs> Mungkin seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Nah, ini ada pertanyaan, apakah hikmah dari masalah seorang mukmin yang diselesaikan oleh masalah seorang mukmin yang diselesaikan oleh Allah dalam jangka waktu tertentu. Sedangkan Allah berkuasa menyelesaikan secepatnya. Kun fayakun. Para jamaah. Allah menciptakan langit ini dalam beberapa periode. Dan Allah Jalla Jalaluh ketika memberikan cobaan kepada hambanya. Petaka kepada hambanya. Terkadang petaka itu sebenarnya untuk kebaikan hambanya. Kenapa tidak Allah selesaikan secara langsung? Banyak orang yang kalau diselesaikan secara langsung mungkin tidak bersyukur kepada Allah. Antum bisa lihat orang yang punya masalah itu sholat tahajudnya kenceng. Sebelum azan udah di masjid. Ketika punya utang, masya Allah. Jam 8 sudah ke masjid. Masya Allah. Ente mau kemana? Mau ke masjid. Masya Allah. Kenapa? Ya, anak mau mendekatkan diri kepada Allah. Karena lagi ada masalah. Tengah malam jam 3 bangun bekernya dipasang. Mau apa sholat tahajud. Ketika masalahnya selesai, tetap bekernya dipasang jam 3. Nonton bola. Ah. Kenapa? Karena nggak punya masalah. Jadi hikmahnya besar sekali. Dan kita lihat ketika orang ya naik motor yang mogok. Orang naik motor mogok. Dengan orang yang naik mobil, sekali setater langsung hidup. Orang ketika naik motor mogok itu lihat bismillahnya berapa kali. Bismillah ya Allah, bismillah. Ah, ya Allah, ya Allah mudah-mudahan hidup ya Allah. Bismillah starter lagi. Coba langsung hidup. Bismillah lupa. Bismillah kadang kala lupa. Jadi musibah-musibah itu Allah turunkan la'allahum yarji'un. Agar mereka kembali kepada Allah. La'allahum yatadarra'un. Agar mereka datang bermunajat kepada Allah. Bertahun-tahun Allah kasih musibah kepada hamba karena dunia ini nggak ada nilainya di sisi Allah jemaah. Antum bisa bayangkan, jangan berpikir orang yang kaya nggak nggak pernah kena musibah tuh orang yang dicintai Allah. Kalla. Allah menceritakan, fa'amal insanu إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرمن Ada orang-orang yang kau diluaskan rizkinya kepada dia. Diberi kehormatan dalam kehidupan ini. Dia mengatakan, Rabbi, akraman, Robku memuliakan aku. Wa amma idha mabtalahu, faqadara alaihi rizqahu, fayaqulu Rabbi ahanan. Tapi kalau rizkinya disempitkan, Susah kena masalah ini itu. Dia mengatakan Allah menghinakan aku. Kalla. Bukan seperti itu ukurannya. Enggak. Allah yu'ti dunya man yuhib wa man lam yuhib. Dunia ini Allah bagi kepada semua Orang kafir Allah kasih dunia. Orang mukmin Allah kasih dunia. Enggak ada nilainya di sisi Allah. Maka kalau antum kena masalah, kenapa kok ditunda? Mungkin antum kurang kenceng doanya. Coba kencengin doanya. Datang terus kepada Allah. Antum tahu dengan Nabi Yakub alaihissalam. Berapa lama beliau berdoa kepada Allah supaya Nabi Yusuf balik ke rumahnya. Yakin beliau bakal datang nih Nabi Yusuf. Sebagian riwayat mengatakan arba'ina sana. 40 tahun jamaah. Doa terus. Menangis sampai buta tidak bisa melihat. Kita baru setahun ya Allah. Udah setahun berdoa ya Allah. Dua tahun. Yang gak punya anak. Antum tahu Nabi Ibrahim. Nabi. Nabi Ibrahim. Bertahap berapa tahun berdoa minta anak. Rabbi habli minas salihin. Ya Allah berikan kepada aku keturunan-keturunan yang soleh. Sampai ubannya memenuhi rambutnya. Sampai tua renta. Nabi Zakaria sama dikatakan sampai umurnya 120 tahun berdoa minta anak. Istrinya sudah hampir 90 tahun atau 98 tahun. Sekarang orang minta anak nih doa ya Allah aku nih udah berapa tahun minta anak belum dikasih. Udah umur istrinya 30 tahun belum dikasih. 40 tahun belum dikasih. 50 tahun mandek berdoa. Kenapa? Eh kalau dikasih gimana nanti ya? Takut. Berarti kita ada keyakinan Allah mengabulkan doa kita. Minta terus sama Allah. Terus. Maka musibah yang ditunda itu penyelesaiannya banyak banyak hikmah di situ salah satunya yang tadi disebutkan ya untuk menghapuskan dosa-dosa kita juga Ustadz bagaimana caranya agar kita bisa bermanfaat bagi orang-orang Bisa mengajak orang-orang ke jalan yang benar Tanpa dipandang soalim, Bahkan sampai dihindari kalau ketemu dan lain sebagainya Tanpa dipandang soalim, Seorang muslim apabila sudah mulai menyampaikan agama Allah. Balighu anni walau ayat. Kita bisa memberikan manfaat kepada orang lain itu tidak harus ceramah, enggak. Antum nggak punya ilmu, punya duit. Ya Allah, ana mau tulis nih doa yang bermanfaat buat orang. Ada sebuah kisah tentang seorang orang awam nih hadir kajian, pusatnya menyampaikan tentang hadis nih. على اللسان lisan, في الميزان حبيبتان habibatani الرحمن rahman. Subhanallah wa سبحان الله العظيم. Ada dua kalimat yang ringan di lidah, berat di timbangan, dicintai oleh Allah Ar-Rahman. Apa kalimat itu? Subhanallah wa bihamdih subhanallahil azim. Coba antum baca. Subhanallah wa bihamdi subhanallahil azim. Ini orang lagi dengerin kajian, Masya Allah. Bagus banget nih. Datang ke Ustaz. Ustaz tolong tuh tulisin tuh hadisnya. Ditulisin sama Ustaz. Dapat orang. Kemudian di rumah dia hafalin. Subhanallah, bihamdi, subhanallah, azim, kalimatani, khafifatan, lisan. Sampai hafal. Setelah hafal, dia datang. Setiap ketemu orang, Mas, di base tetangganya, mau saya kasih amalan. Oh iya, siapa yang nggak mau dikasih amalan? Masa mau nolak dia semantun? Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kalimatani khafifatani 'ala lisan thaqilatani fil mizan habibatani rahman subhanallah wa bihamdi subhanallahil adzim tolong sampai yang amalkan sudah di warung di supermarket lagi mau bayar mas mau saya kasih amalan Masa mau nolak kasirnya? Oh iya mau, lawang dia suka nawarin pulsa sama kita. Mau pulsa, mau apa? <laughs> kita tawarin sama dia nih amalan. Ditawarin nih, mau saya kasih amalan mas. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kalimatani khafifatani ala lisan thaqilatani fil mizan habibatani rahman subhanallah bihamdi subhanallah alazim pokoknya di mana dia berada dia sampaikan itu karena ilmunya cuma satu cuma itu dia punya Ya antum kalau punya ilmu satu jangan nyampaikan lima, rusak agama ini. Ya udah satu aja yang disampaikan. Lalu suatu hari dia pingsan. Ada masalah dibawa ke rumah sakit, turun dari ambulan ditaruh di kereta dorong itu ya. Dengan diperiksa-periksa sama dokter sama perawat. Tahu-tahu dalam kondisi dia didorong itu dia melihat ada dokter. Ya tabib, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia mengatakan kepada dokter, wahai dokter, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, dua kalimat yang ringan di lidah, berat di timbangan, dicintai oleh Allah. Subhanallah wa bihamdi, subhanallahil azim, meninggal dunia dia. Antum bisa bayangkan. Orang itu akan ditutup dengan amal perbuatan dia. Maka jangan takut untuk menyampaikan. Kalau antum akan dikatakan soalim, wajar. Apa kata Luqman kepada anaknya? Ya Bunaya, aqimis salah. Wa'mur bil ma'ruf. Wanha anil munkar. Wasbir ala ma'asaba. Wahai ananda, dirikan sholat. Kemudian perintahkan kepada kebaikan. Larang kemungkaran terjadi. Wasbir ala ma'asaba. Dan bersabarlah engkau menghadapi sesuatu masalah ya. Dari faktor engkau berdakwah menyampaikan itu. Karena orang yang beramar ma'ruf nahi mungkar itu dibenci. Nggak disukain sama orang. Tadi dikatakan so alim. Aduh, aduh jangan ketemu fulan ini, so ustad ini. Wajar. Makanya bagaimana caranya? Watawa sawbil haqi. Watawa bis sabr. Tapi kalau antum nggak bisa menyampaikan, ditulis. Kayak tadi itu hadis kalimatani khafifatani al lisan, antum datang ke percetakan. Tolong di print saya mau bikin stiker nih, seribu. Sudah bagikan kepada teman-temannya. Bermanfaat buat orang lain. Banyak orang yang tidak tahu dengan amalan seperti ini. Tentang hukum sholat, tentang fadilah sholat berjamaah. Dulu di Madinah itu ada orang tua. Yang kalau sebelum maghrib dia itu datang, dia bawa kertas isinya zikir pagi sore. Sudah dicetak, dia ngelewatin orang-orang. Dia bagi. Tafadhol, dia bagi. Pokoknya seperti apalah kita bisa memberikan manfaat. Yang di rumah sakit ya, yang menjadi polisi. Saya ketemu seorang polisi Masya Allah, dia ngomong, Ustaz kata dia. Kalau Kapolres itu nyuruh anak buahnya sholat duhur ke masjid. Masya Allah. Itu namanya orang-orang melihat polisi ke masjid. Oh, di mana kita berada kita harus bisa memberikan manfaat. Yang di kepolisian berikan manfaat di sana. Yang di kedokteran, yang di rumah sakit dia berikan manfaat. Ketika seorang dokter, dokter itu selalu bertanya kepada pasiennya apa? Sudah minum obat apa belum? Kalau dia ke rumah sakit, yang ditanya sudah minum obat apa belum? Diganti nih sekarang. Masuk rumah sakit, sudah sholat apa belum? Nih dokter apa ustadz Tapi itu orang lebih percaya sama dokter daripada sama ustadz. Ketika dokternya ngomong, Bapak kalau nggak sholat saya nggak akan ngobatin. Siap dok, saya sholat dok. Sholat. Nah, itu penting dokter. Mungkin pertama dia terpaksa. Terpaksa dia sholat. Kita katakan, kau itu kepingin sembuh nggak? Aku ini nggak bisa nyembuhkan engkau. Yang bisa menyembuhkan kau itu cuma Allah. Ini obat kalau Allah mengatakan nggak bisa sembuh, nggak bisa bakalan sembuh. Maka berikan manfaat sesuai dengan kemampuan kita jamaah. Ada teman di Jakarta dulu yang jualan kebab kalau nggak salah ya dia cerita. Dia itu pasang yang anak faham dia mau melakukan atau sudah dia lakukan. Di kedai kebabnya, rombongnya itu. Apa rombong itu bahasa Indonesia yang sama? Gerobak. Nah, gerobaknya itu dia pasang layar TV. Kemudian dikasih kajian-kajian pendek, kajian-kajian yang yufit nih, dia pasang. Sambil dia potongin daging, orang kan nunggu. Orang nunggu itu paling bosen. Maka ketika dikasih gitu dia nonton gitu kan. Sampai udah selesai tuh kebabnya dia masih nonton <laughs> gitu kan. Mas udah selesai mas, eh masya Allah. Kemudian di rumah sakit nih, di rumah sakit tempat-tempat nunggu biasanya Orang itu kalau nunggu dokter nomor 20, ya, nomor 15 antriannya, apa yang ada di situ dia baca. Kalau ada bungkusnya kacang, koran bungkusnya kacang, koran tahun 95. Dia akan ambil, dia baca. Kenapa? Untuk menghilangkan kejenuhan. Gimana kalau kita bikin perpustakaan yang ditempel di tembok-tembok? Masya Allah. Manfaat jamaah. Pokoknya apa sajalah. Supaya kita jadi pahlawan di dunia dan di akhirat. Bismillah. Ustaz, bagaimana sikap istri yang sudah menasehati suami tapi belum juga pulang? Suami Ana sudah tidak pulang selama satu tahun. Mohon doanya, semoga suami Ana diberi hidayah. Barakallahu fikum. Ya perjuangan. Ada suami yang diuji sama istrinya. Ada istri yang diuji sama suaminya. Ana nggak tahu nih kenapa suaminya nggak mau pulang. Jadi dilihat penyebabnya. Suami nggak pulang mungkin memang sudah nggak mau lagi sama istrinya. Maka minta kejelasan kepada suami, statusku ini gimana? Kau sudah ceraikan aku, kau tidak mau balik lagi. Atau si suami memang bekerja di suatu tempat yang dia nggak bisa pulang seenak-enaknya. Karena ada kontrak kerja, jadi dilihat. Nanti harus bersabar dan mencari tahu kenapa. Ini ada pertanyaan Ustadz mohon penjelasan tentang sodakoh ala Yusuf Mansur. Emangnya ada sodakoh ala Yusuf Mansur jemaah? Anda baru tahu nih. Sodakoh itu ala sunnati Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi kita harus tahu, Allah tuh janji kita sedekah satu Allah ganti berapa? Allah ganti 700 kali, Allah ganti 10 sampai 700 kali. Kemudian Allah lipat gandakan semaunya Allah Jalla Jalla. Itu bukan ala Yusuf Mansur. Mathalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillah kamathali habbatin ambatat sab'a sanabil fi kulli sumbulatin mi'atu Habba, wallahu yudha'ifu liman yasha wallahu wasi'un alim. Allah akan gantikan kita sedekah satu juta Allah berjanji akan ganti 700 juta. Percaya? Nggak percaya. Sebagian orang kurang yakin. Allah akan ganti benar Ustaz. Makanya antum lihat, kalau ada kotak amal nanti dilihat yang paling banyak duit seribuan. Amal dua ribuan. Kalau dia yakin digantikan 700, berapa yang akan dia taruh? Sejuta dia taruh. Ah, nah, satu juta nih. Pulang dari sini tujuh ratus juta ganti Allah. Betul Allah ganti tujuh ratus juta. Kalau nggak di dunia di akhirat Allah ganti. Tapi antum jangan cari di dunia saja. Dunia ini sedikit itu masalahnya. Sebagian orang mau bersedekah digantinya di dunia. Bakal ditinggal semuanya. Allah kasih di dunia. Mana kasat sodakatun min mal. Harta itu tidak akan berkurang dengan kita bersedekah. Tidak bakal berkurang. Tiap hari ada dua malaikat yang turun. Tiap pagi nih. Kerjanya berdoa. Allahumma ati munfiqan khalafan. Nih janji. Ya Allah berikan kepada orang yang suka berinfak ganti. Wa ati mumsikan talafan. Berikan kepada orang yang iya. Yang duitnya dia tahan tuh. Mudah-mudahan rusak harta dia. Wama anfaktum min syai'in fahuwa yukhlifuhu. Apa saja yang kalian infakkan, fahuwa yukhlifuhu. Allah akan kasih ganti. Wahuwa khairul raziqin. Jadi masalahnya, Wallahu alam gimana Ustaz Yusuf Mansur. Tapi kalau berkaitan dengan Allah akan menggantikan matematika sedekah. Ya, antum punya duit 10 juta. Keluar 1 juta. Tinggal berapa? Tinggal 9 juta. Enggak. Tinggal 709 juta. Oh, ini lebih keren ini Ustaz. Ustaz Yusuf 19 juta Ustaz. Antum subhanallah jemaah. Itu Allah yang janji. Ketika kita bersedekah boleh enggak Ustaz? Bersedekah minta ganti sama Allah. Emangnya enggak boleh minta ganti sama Allah? Boleh asalkan minta gantinya sama Allah. Allah ini harta dari engkau ya Allah. Makanya kalau kita lihat perintah-perintah sedekah itu Allah selalu mengingatkan. Bahwasanya harta yang kau berikan itu dari aku. Wa mimma razaqnahum yunfiqun. Wa mimma razaqnahum dan dari apa yang kami rezekikan kepada mereka, mereka berinfak. Ingat duit yang kau berikan itu bukan milikmu. Itu dari Allah tuh. Kau bisa bersedekah juga karena Allah. Tapi sekali lagi jangan hanya mengharap imbalan di dunia. Karena kalau kita minta imbalan di dunia di akhirat dapat apa nantinya kita? Pernah seorang sahabat datang kepada Rasulullah SAW bawa satu ekor onta yang sudah pakai pelana, yang siap untuk perang di jalan Allah. Sahabat ini mengatakan, "Ya Rasulullah, hadhihi fi sabilillah." Wahai Rasulullah, ni onta sedekah di jalan Allah. Apa jawab Rasul sallallahu alaihi wasallam? Laka laka biha yaumal qiyamah sab'u mi'ati naqah kulluha makhtumah. Kau akan mendapatkan ganti nanti pada hari kiamat. 700 ekor onta semuanya pakai pelana. Yang ada di timbangan dia pada hari kiamat bukan satu ekor onta. Berapa? 700 ekor onta. Itu janji Allah. Tapi jangan cuma mengharap pahala di dunia saja. Ustadz bagaimana Ini ada tiga pertanyaan Anda pilih satu nih Satu-satu pertanyaannya Bagaimana sikap kita terhadap saudara kita Yang suka mengumbar amal lewat sosial media Wajibkah kita langsung menasihatinya Bagaimana metodenya Para jamaah Fitrah manusia Kalau berbuat dosa nggak kepingin orang lain tahu Sosial media Lagi berbuat maksiat Nggak ada yang ada lagi umroh. Yang ada sedang hadir kajian Ustadz Syafiq. Itu ada itu model-model kayak gitu. Sedang di kafe. Ah, nggak bakal dia tuh. Kecuali orang-orang yang mujahir fiskon. Itu memang seperti itu. Tapi hati-hati, tujuan teman kita mengumbar amal itu apa? Karena Allah Jalla Jalla mengatakan in tubdus sadaqati fa ni'imma hiya wa in tukhfuha wa tu'tuha al-fuqara fa huwa khairul lakum. In tubdus sadaqat. Kalau kalian sedekah terang-terangan. Kalau kalian sedekah terang-terangan itu baik, baik. Asalkan niatnya ikhlas lillahi taala. Wa in tukhfuha, tapi kalau kalian sedekah sembunyi-sembunyi, enggak -sembunyi, ada orang lain yang tahu, itu lebih baik kalian kasih kepada fakir miskin tanpa ada orang lain tahu, itu lebih baik. Karena ketika kita itu mengumbar amal soleh kita, kita membuka pintu buat setan. Kita buka pintu untuk riak. Tapi kalau kita sembunyikan, setan mau ngerusak dari mana? Nggak bisa. Kadang kala kita sholat malam ya, sendirian nih nggak ada orang tahu. Pagi-pagi sama sohibnya kelihatan, eh Ente matanya kok merah? Oh iya, Ana semalam sholat dari jam 1 sampai jam 3. Insya Allah. Itu sholat malam. Nggak perlu jamaah, nggak perlu. Kadang kala ada orang sedekah duitnya habis. Ente duitnya kok habis? nah Kenapa ya habis duit anaknya? Begitulah orang yang soleh. Masya Allah. <laughs> Payah nih orang-orang kayak gini. Nah, ini berkaitan Ustaz bagaimana hukum kita menggunakan jasa bank riba. Karena saya bersekolah di luar kota, jika ada keperluan pasti transfer melalui bank dan semisalnya. Tadi Ustadz anjurkan transfer melewati rekening bank. Nah, mungkin tadi anak ngomong kalau sedekah lewat rekening bank. Para jamaah berkaitan dengan riba ada usaha di berbagai penjuru dunia untuk menghapuskan riba. Sehingga kita di Indonesia ini sulit mendapatkan riba. Di mana ada riba di Indonesia? Udah nggak ada. Betul. Yang ada bunga. Orang kalau Mas ini mas sampean mau pinjem Boleh Ada ribanya Na'udzubillah Na'udzubillah Enggak enggak riba itu haram hukumnya kata dia. Oh gini mas, kalau begitu sampean pinjem ini ada bunganya. Oh kalau bunga nggak apa-apa. Ini bunga melati apa bunga mawar? Siapa yang nggak suka dengan bunga? Merubah nama jamaah itu ada pengaruhnya kepada kejiwaan seseorang. Ketika orang dikatakan dengan kata-kata yang benar, dia itu akan takut. Coba contohnya, WTS. Dulu di Purbalingga ini banyak WTS. Masya Allah, tahu dari mana Ustaz? Betul nggak jamaah? Dulu banyak WTS, sekarang ada WTS. Nggak ada. Ganti PSK. Perubahan nama itu kan ketika orang, ibu sebagai apa? Saya sebagai WTS. Nggak mungkin dia mau ngomong seperti itu. Dia malu. WTS itu artinya apa? Wanita tuna susila. Kemudian diganti dengan PSK. Apa terjemahannya? Pekerja seks komersil. Pekerja. Sampai apa? Bekerja saya. Rusak seperti itu. Kemudian ini ini anak harapkan kalau ada yang menulis ya. Menulis di koran di apa itu ucapan berzina itu mulai hilang sudah. Yang banyak diucapkan itu fulan bersetubuh dengan fulan. Itu bahasanya kan oh bersetubuh. Coba berzina. Yang ada di benak kita, na'udzubillah. Neraka nih ancamannya. Tapi kalau bersetubuh, bisa ngeres pikirannya. Oh, kata dia, apa ini ya? Maka itu harus dirubah. Bahasa-bahasa seperti itu berpengaruh jamaah. Tadi nih masalah bank riba diganti dengan bunga. Semuanya suka sama bunga. Dan dipilih. Di Arab nggak ada riba, yang ada faedah. Faedahnya sekian, Masya Allah. Siapa yang tidak suka dengan faedah? Kamu mau dikasih faedah? Oh suka Ustaz dengan faedah. Ingat berkaitan dengan transfer bank lewat transfer fulus lewat bank. Bank itu sudah menjadi darurat. Kalau memang kita nggak bisa ngirim kecuali lewat bank. Lebih aman mungkin karena kalau ditaruh di rumah kalau harus nganter ke sana berat. Tapi gunakan bank itu untuk kebutuhan yang memang nggak bisa kecuali lewat bank. Nasihat seorang syekh Syekh Abdul Muhsin Al-Muhaisini dia mengatakan orang yang memiliki uang dalam jumlah besar dia memiliki uang dalam jumlah besar yang tidak dipakai. Biasanya oleh manusia, manusia sekarang dideposit. Jangan. Antum kalau dideposit uangnya itu akan dipakai sama bank untuk diputar mencari riba-riba yang lainnya. Dia kasih kaki kita riba, dia tekan orang untuk bayar riba juga. Maka nasihat Syekh itu kalau kita punya uang yang beku nggak kita pakai, ditaruh di safety box di bank. Jadi bank itu nggak bisa pakai duit kita sama sekali. Tapi kalau kita deposit dia pakai mas. Terus gimana? Kadangkala bisa hilang Ustaz. Ya semua resiko ya. Oh, itulah bedanya ilmu sama harta. Al ilmu yahrusuka wa anta tahrusul mal. Ilmu itu menjagamu dan engkau menjaga harta. Ada orang yang naruh HP di luar kamar mandi. Ada. Oh HP taruh luar kamar mandi. Masa sampai ke kamar mandi ikut anak. Ya harus ikut tuh HP-nya. Benar-benar dijaga. Itu harta. Jadi berkaitan dengan transfer ini kalau memang dibutuhkan gak ada cara lain ya bismillah. Seperti itu. hada wallahu a'lam Nah, ini Ustaz Afan mau tanya. Tatkala kita mendengar hadis dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang memotivasi kita untuk beramal soleh. Terkadang kita lalai dalam beribadah. Dalam artian maksudnya kita beramal malah termotivasi karena keutamaan amalan tersebut, bukan karena Allah. Apakah amalan tersebut tetap bisa diterima oleh Allah Jalla Jalaluh atau sebaliknya? Baik. Yang nawarin kita dengan surga itu siapa? Allah. Yang menawari kita dengan bidadari-bidadari di surga itu siapa? Allah. Jadi Allah tuh tahu dengan kebiasaan kita. Kita tuh suka dengan iming-iming. Tapi tetap kita beramal lillahi ta'ala. Kenapa sholat malam? Ya katanya penghuni surga itu sedikit tidurnya. Wabil asharihum yastaghfirun. Di waktu sahur mereka beristighfar. Ya aku kepingin jadi penghuni surga. Boleh nggak? Boleh jamaah. Allah yang nawarin surga. Wasari'u ila maghfiratim min rabbikum wa jannatin arduha samawatu wal ard uiddat lil muttaqin. Kalian bersegeralah menuju ampunan Allah dan menuju ke surga yang surga yang luasnya seluas langit dan bumi. Itu yang nawarin kita siapa? Allah. Berarti kita beramal tetap untuk Allah. Maka tapi bedanya di sini ketika orang cinta sama Allah kalau sudah cinta dia beramal apapun itu subhanallah. Ringan buat dia walaupun berat. Terkadang kita ini kalau beramal kemudian yang kita tunggu nggak dapat dapat. Sedekah satu juta. Katanya digantiin sepuluh kali sampai tujuh ratus kali. Sudah dua tahun yang ada gantinya. Ah, kita kalau cuma karena itu, jadinya kayak gitu. Tapi kalau karena Allah, ya Allah, aku minta ganti di surga. Mudah-mudahan, pasti Allah kasih ganti jamaah. Jangan hanya minta di dunia. Itu yang masalahnya yang hanya minta di dunia. Baru saja kemarin saudara saya kehilangan anak pertamanya yang usianya baru beberapa bulan dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya minta tolong untuk didoakan yang terbaik buat keluarga saudara saya. Terima kasih. Barakallahu fiik ya. Berkaitan dengan orang yang tinggal mati oleh oleh anaknya. Berat memang, tapi ingat bahwasanya anak itu akan memberikan syafaat kelak kalau kita sabar menerimanya, kalau kita ridha dengan takdir Allah Jalla Jalaluh. Gak perlu menangisi kendi yang sudah pecah. Gak perlu kita menangisi anak yang memang sudah meninggal dunia. Kalau nangis sedih wajar. Nabi SAW ketika ditinggal mati Ibrahim, beliau nangis. Beliau meneteskan air matanya. Tapi tidak berkelanjutan. Jangan sampai menangis hari ini, akhirnya besok menangis terus sebulan, dua bulan, tiga bulan, kemudian suaminya tidak diurusin. Berdoalah kepada Allah, Allahumma jurni fi musibati. Ya Allah, berikan pahala atas musibah yang kau berikan kepadaku. Wa li khairan minha. Dan berikan ganti buat aku yang lebih baik dari itu. Kita doakan mudah dan saudara kita ini diberi ganti yang lebih baik dan diberi kesabaran oleh Allah Jalla Jalaluh. Bagaimana cara mengajak istri supaya memakai hijab? Karena istri saya belum berhijab. Masya Allah. Terkadang ada proses panjang yang harus dilalui. Kita dulu jarang ke masjid. Kemudian kita ke masjid. Bertahun-tahun kita nggak pernah sholat berjamaah di masjid kecuali sholat Jumat. Kemudian kita ke masjid. Coba prosesnya dilihat. Kok bisa kita ke masjid? Begitu pula dengan hijab. Kenapa istriku tidak berhijab? Mungkin keimanannya belum matang. 13 tahun Rasul SAW berdakwah di kota Mekah. Menanamkan la ilaha illallah. Menanamkan tentang yaumul akhir. Tentang kiamat. Maka ayat-ayat di surat Makkiyah itu banyak tentang hari kiamat. Untuk menumbuhkan keimanan. Ketika seorang sudah beriman kemudian dikatakan, eh kau wajib pakai kerudung. Turun ayat tentang kerudung. Wanita-wanita ansor ketika turun ayat tentang wajib pakai jilbab itu. Ingat jamaah, jilbab itu bukan pakaian orang Arab. Orang Arab itu pakaiannya ya yang dadanya kelihatan, lehernya kelihatan, auratnya tersingkap. Itu pakaian orang Arab. Makanya turun ayat supaya pakai jilbab. Ayat itu buat orang Islam, bukan buat orang Arab. Kalau ada yang mengatakan, ada apa Muslim Indonesia, Muslim Nusantara pakai jilbab? Tuh pakaiannya orang Arab. Salah sampean mas. Orang Arab kalau sampean tahu, dulu pakaiannya itu terbuka. Kemudian turun ayat hijab. Wa kullil mu'minat. Katakan kepada mukminat orang-orang yang beriman, bukan katakan kepada orang-orang Arab. Sampean mukmin apa Arab? Saya Jawa, mukmin, mukmin masuk. Arab belum beriman nggak masuk. nggak masuk ya ayyuhalladzina amanu. Apa masuk Abu Jahal di sana? nggak masuk. Maka sekali lagi kalau berkaitan dengan jilbab, ingat jilbab itu bukan pakaian orang Arab. Karena pakaian orang Arab itu dulunya terbuka auratnya. Ada aturan aurat itu di dalam Islam. Di Arab tidak ada. Ada orang yang suka menghadiri majelis taklim. Sholat jamaahnya pun bagus tapi dia ada mengerjakan suatu pekerjaan yang tidak bagus. Apa solusinya? Apakah itu yang disebut hati yang kering atau hati yang keras? Masya Allah. Anak izin minum dulu jangan. Kalau ada yang datang pengajian, terus pengajian itu tidak membekas di hatinya Datang pengajian, tetap aja kelakuan gak benernya dia lakukan. Yang pertama harus dia lakukan satu, evaluasi niatnya. Kenapa dia datang ke tempat ini? Terus yang kedua, udah ikhlas Ustaz. Benar ikhlas niatnya. Tapi godaan berat, maka yang kedua, banyak berzikir. Jadi datang dari sini keluar masjid terus lidahnya la yazalu lisanuka rabban bidikrillah Jaga tuh lidahnya supaya tetap basah dengan zikrullah. Dengan seperti itu tadi mungkin hati yang keras akan lunak sehingga kita bisa menerima ilmu dan mengamalkannya. Karena banyak orang yang datang ke pengajian untuk menambah wawasan. Itu kenapa datang pengajian? Ya supaya tambah ilmunya. Tapi kelakuannya tetap nggak benar karena niatnya memang untuk tambah wawasan. Ingat ilmu agama itu tidak seperti matematika. Antum belajar matematika? Oh, seperti itu. Iya, ya, anak faham. Belajar tentang umpamanya IPS, kota, apa nih, Purbalingga jumlah penduduknya sekian-sekian. Oh, seperti itu. Hanya asal tahu. Tapi ilmu agama untuk diamalkan. Kita ngaji nih, udah ngerti. Ya amalkan. Kalau belum bisa mengamalkan, istighfar. Maka yang orang-orang yang beriman itu apa slogan mereka, mutu mereka waqalu sami'na wa ata'na ghufranaka rabbana wa ilaikal masir. Nah, Ustaz, misalnya Orang yang bersedekah itu ngirim lewat rekening supaya sembunyi. Tapi orang yang membutuhkannya untuk orang yang membutuhkannya supaya sembunyi. Tapi orang untuk mengasih tahu kepada orang yang membutuhkan. Anak nggak paham. Apakah kita harus mengikuti kemauan mereka tersebut atau kita menyembunyi? Oh iya, ini gini modelnya. Kadang-kala kan minta kirim kalau ada duit, terus di bawah itu ada konfirmasi. Kalau sudah ngirim, nggak apa-apa konfirmasi. Karena konfirmasi dia nggak tahu siapa yang konfirmasi. Cuma sudah dikirim ke rekening untuk si fulan. Dia tahu nggak dengan yang kirim? Nggak tahu. Kecuali dia mau ngecek ya rekening siapa ini yang ngirim. Tapi insya Allah enggak lah. Kalau hanya sekedar seperti itu insya Allah tidak masalah. Asalkan tetap kita jaga hati jamaah. Jadi bersedekah terang-terangan itu enggak apa-apa. Tapi kalau kita sembunyikan itu lebih baik. Semua itu ikut niatnya. Kita transfer rekening bangun masjid ini. Nggak ada orang yang tahu. Setelah tiga tahun, Masya Allah. Ternyata duit yang anak kirim jadi ya. Masya Allah. Tinggal jadi sembunyi-sembunyi Bagaimana kalau kita bernadar dan mengucapkan nadar itu ke orang tapi pada kenyataannya kita belum bisa memenuhinya. Dan kita sudah berpisah dengan orang yang mendengar nadar itu. Bagaimana cara kita menggantinya? Maksudnya nazar untuk orang itu mungkin ya. Ada yang faham jemaah? Mungkin dia bernadar nanti kalau aku punya rezeki aku mau kasih sama engkau gitu kan. Akhirnya udah ngomong nih sama sohibnya. Sohibnya pergi entah kemana nggak tahu. Setelah itu dia mampu. Dulu pada waktu dia ngomong belum mampu. Setelah mampu temannya udah nggak ada. Bagaimana dengan nadar itu? Ya bisa dengan disedekahkan ya. Suara apa tuh jamaah? Masya Allah, itu rahmat dari Allah Jalla Jalaluh. Taip, jadi mungkin bisa disedekahkan kalau memang nggak bisa dicari tahu buat teman yang berhak mendapatkan itu dari kita. Hadallahu a'lam a'lam Ini sampai jam berapa nih? Alhamdulillah sudah cukup ya ma, karena hujan ini berkah, rahmat. Kita tutup kajian kita sampai di sini. Apabila yang ana sampaikan benar itu dari Allah Jalla Jalaluh. Kalau ada yang salah dan kurang berkenan itu dari diri ana sendiri Allah dan Rasul yang terbebaskan dari kesalahan itu. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.